Akhajal Bukhari diatkan oleh Al Bukhari dari Uqbah ibn Al Harith. Beliau mengatakan, aku melihat Abu Bakrin, Abu Bakar radhiallahu anhu, e, wahamala Al Hasana e, dan beliau sedang membawa e, atau menggendong Al Hasan. Wa wa Ya, dan Abu uh, dan Abu Bakar mengatakan bi Abi Sabihun bin Nabi Laisa Sabihun bi Ali wa aliun yadhaku Maka sungguh Sabihun bin Nabi Al Hasan ini mirip dengan Nabi Laisa Sabihun bil Ali tidak mirip dengan bapaknya yaitu Ali wa aliun yadhaku dan Ali cuma tertawa mendengar perkataan Abu Bakar. Ya, maka tentu di sini sisi kasih sayang dengan anak kecilnya di menggendong. Ya, Wahamala Al Hasan maka beliau menggendong Al Hasan di antara bentuk ekspresi ya, sayang dengan anak kecil adalah menggendong gendongnya. Kemudian Mazid bin Al-Warid <clears throat> ya, tambahan berkenaan dengan riwayat tentang bermain dengan anak-anak wa tarwih anhum dan menghibur mereka. qad taqaddama telah lewat perkataan saudara-saudara Yusuf kepada ayahnya arsil ma'ana rodan yarta wa yal'ab. Lepaslah Yusuf bersama kami rodan esok hari yarta biar dia beraktivitas wa yal'ab dan main-main dan bagaimanakah ayahnya ya, menyetujui untuk melepas Yusuf bersama kakak-kakaknya. Dan Nabi dan ayah mereka adalah seorang Nabi Salawatullah Wasallamu alaih. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yal'abu bermain bersama anak-anak fisirarihi. Yeah. Saat beliau masih kecil. Saat Nabi masih kecil, beliau pun ya, sebagaimana normalnya orang lain, sebagaimana normalnya anak-anak juga bermain-main. Lihatkan dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh Jibril pada saat beliau sedang main dengan anak-anak. Lalu kemudian Jibril menangkapnya, fasara'ahu kemudian ya, uh, menidurkannya fasaqa ala qalbihi lalu membelah dadanya fastakhraja al qalba kemudian Jibril kemudian mengeluarkan jantungnya wastakhraja minhu alaqatan dan mengeluarkan satu hal yang nempel pada jantung Fakal lalu Jibril mengatakan hada hadu syaitanu minka. Ya, inilah keuntungan setan dari dirimu. Thumma rosalahu kemudian Jibril membasuh jantungnya Nabi fitistin dalam satu wadah mindahabin dari emas. Bima izam zama dengan air yang adalah air zam-zam. Summa la'amahu catatan kaki mahu wa jama'a ba'dahu ila ba'din. Kemudian Jibril kembali menyatukan apa yang tadi telah dibelah. Dhammahu menyatukan wajah jama'a dan menggabungkan sebagiannya pada yang lain. Thumma adahu fi makanihi. Kemudian Jibril mengembalikan semuanya pada tempatnya seperti semula. Wajah Ghilman maka anak-anak pada datang yas'auna berlari ke ibunya ay ila ibunya Muhammad yaitu maksudnya wanita yang menyusuinya yakni al-murdi'ah allati turdi'uhu ya, yaitu wanita yang menyusui yang menyusui Muhammad kecil ketika itu dan kata-kata dhi'run bisa juga digunakan untuk suami dari al-murdi'ah Fakalu lalu mereka pada laporan kepada Halimah sebagai ibu susu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Muhammadan kot kutila. Sesungguhnya Muhammad telah dibunuh. baluhu wawa maka kemudian mereka menyambut kedatangan Muhammad wawa muntaqiul lawan dan roman mukanya sudah berubah. Kala eh, Anas, Anas mengatakan, Waqat kuntu arada likal makhita fi sadrihi. Aku pernah melihat, aku lihat sendiri bekas jahitan di dada Nabi. Hmm, maka uh, maka operasi pembelahan dada dan penjahitannya itu Eh, satu hal yang bersifat real sehingga ada bekasnya. Ya, maka kita lihat Nabi ini yang jadi mahalu syahid wahwa yal'abum al-ghilman. Maka jika demikian keadaan anak eh, yang merupakan ini keadaan anak-anak calon nabi maka ya keadaan anak-anak yang lain yang suka main-main tentu adalah satu hal yang wajar. Kemudian diatkan oleh Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dari jalur Abdul Aziz Abdul Aziz ibn Mukhtar qala hadasani syekhun min ahli al-khair ini telah bercerita kepadaku seorang tua dari ahlul khair orang yang baik Yukna yang kunyahnya Abu Uqbah dia mengatakan Marartu ma Ibnu Umar marotan bitariqi. Ya, satu ketika aku lewat bersama Ibnu Umar, marotan satu ketika bitariqi melewati satu jalan. Maka beliau melewati ya anak-anak kecil ya, dari ya, Habasyah maka beliau lihat anak-anak ini pada main, maka beliau mengeluarkan duit dua dirham, kemudian bagi-bagi sama anak-anak. Ya, maka tentu di antara hal yang disukai oleh anak-anak adalah hadiah dan termasuk hadiah yang paling suka anak-anak adalah hadiah duit itu sejak dulu nah, sudah demikian. Nah, maka beliau mengakakam diri dengan anak-anak dengan bagi-bagi duit. Ya. Boleh jadi kalau sekarang ya 2000 2000 gitu sudah pada senang tentunya. Kemudian dan anak-anak itu ber, e, bermain dengan permainan yang mubah. Hendaknya bermain dengan permainan yang mubah, tidak ada badannya dosa atau hal yang diharamkan. Dan dianjurkan untuk bermain dengan permainan yang itu memiliki faedah untuk badannya atau memiliki faedah untuk akalnya yatafattah terbuka dengannya akalnya dan matang dengannya pikirannya di antaranya adalah memanah berenang dan naik kuda Ya, maka bermain dengan satu hal yang mubah, tidak dosa, hukumnya mubah. Kemudian bermainan dengan mainan yang manfaat, nah, hukumnya mustahab. Catatan kaki, Waqat warada hathu Umar ala dhalik. Terdapat riwayat berisi Umar memotivasi untuk melakukan tiga olahraga ini nida fiha maqal dengan sanat-sanat yang bermasalah alias daif. Dan di sini beliau hanya menyebut Umar menunjukkan kalau tidaklah warid dari eh, tentang hal ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, maka uh, tidak ada anjuran ya, khusus dari Nabi untuk melakukan tiga olahraga ini. Ada riwayat dari Umar, ya, namun riwayat jadi di timbangan ilmu hadis adalah riwayat yang daif. Meskipun kesimpulan umumnya eh, meskipun bisa ya isinya secara umum kontennya bisa diambil pelajaran yaitu permainan yang manfaat hukumnya mustahab. Ya, yang bermanfaat untuk badan, bermanfaat untuk akal dan pikiran, mustahab. Dan boleh jadi termasuk dalam bagian dari firman Allah Ta'ala di surat Al-Anfal. Wa'aitulahum min kuwah. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka ya, orang-orang kafir kekuatan yang kalian mampu untuk kalian kumpulkan. Dan Nabi telah jelaskan dalam riwayat Muslim oh, atau nanti kita baca riwayat setelahnya yaitu melempar atau memanah. Wa min ribatil khayli dan kuda-kuda yang terikat, eh, naik kuda. Turhibuna bi aduwallahi wa aduwakum yang dengannya kalian bisa menakut-nakuti musuh Allah dan musuh kalian. Dan yang lainnya mintunim selain mereka yang kalian tidak mengetahuinya dan Allah mengetahuinya dan semua yang kalian infakkan di jalan Allah yuwafa ilaikum akan e, dibalas e, akan diberikan balasannya pada kalian tanpa kalian dizalimi. Diatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Uqbah ibn Amir radhiallahu anhu beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar bersabda ketika menjelaskan ayat wa aitu lahum mastata'tu min quwwah. Nabi katakan ala innal quwata ramyu. Ala innal quwata Aramyu ala inal kuwata ramyu. Ingatlah bahasanya kekuatan itu di melempar, kekuatan itu di melempar dan kekuatan itu di melempar. Yang di masa silam melemparnya adalah melempar anak panah, ya sekarang melempar pelor, uh, uh, pelor dalam bentuk menembak dan semacam itu. Kemudian diatkan oleh Muslim, demikian juga diatkan oleh Muslim dari Uqbah ibn Amir, Aidan beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, satu tahu alaikum arduna, sungguh akan ditaklukkan untuk kalian sejumlah negeri. Wayakfikumullahu e, dan Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi kalian maka janganlah salah serta kalian tidak mampu untuk bermain-main dengan anak panahnya. Ya, maka ini uh, di sini motiv, terdapat motivasi untuk memanah. Kemudian diatkan oleh Bukhari dari Salama ibn al Aqwa radhiallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melewati sekelompok dari Bani Aslam yang tadilun yang latihan memanah catatan kaki. Tanadul artinya taramili sabak adalah saling melempar dalam rangka lomba. Yang tadiluna taramuna saling melempar. Ini melempar, kemudian itu memanah, kemudian itu memanah, dan itu memanah, dan seterusnya. Maka latihan memanah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan respon, Urmu Bani Ismail, memanalah kalian wahai anak keturunan Ismail. Sesungguhnya ayah kalian yaitu Nabi Ismail karena Romian adalah seorang jago memanah. Urmu melemparlah dan saya mendukung ini kelompok A. Maka ada dua kelompok, fa'am saka ahadul fariqain bi'aidihim. Lalu kelompok yang tidak didukung Nabi kemudian diam, tidak mau melempar. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya, kenapa kalian kok diam, nggak mau memanah? Kaifanarmi wa anta ma'ahum. Gimana kami memanah sedangkan engkau berpihak sama kelompok itu? Ya. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengubah ya, perkataannya urmu fa'ana ma'akum kullukum. Silakan kalian semua memanah dua kelompok yang ada. Saya bersama kalian semua. Ya, maka di sini terdapat ya, motivasi untuk uh, memanah. Kemudian hendaklah anak kecil jangan bermain-main dengan senjata tajam yang dia tidak bisa menggunakannya dengan baik atau senjata yang dikhawatirkan ya, jika min warai Allah bibihi dibalik menggunakannya itu akan menyetrai seorang muslim. Diatkan Abu Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, janganlah salah satu kalian berisarat dengan menggunakan senjata tajam atau senjata kepada saudaranya sesama Muslim. Karena dia tidak tahu boleh jadi setan akan menarik tangannya, fayaqa fi hufratin nar, maka terjumuslah dia dalam jurang neraka. Ini maka main-main isyarat dengan senjata maka boleh jadi setan akan mencabut senjata tersebut dari tangannya akhirnya dia gunakan untuk menyakiti orang tersebut dan jadilah ini jalan menuju jurang neraka. Dalam saya Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, Abu Qasim yaitu kunyah kunyah Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang berisyarat pada saudaranya bihadi datin dengan senjata tajam senjata yang terbuat dari besi. Fa'inal malaikat maka malaikat melaknatnya atas sampai-sampai meskipun itu adalah berisarat pada saudara seayah dan seibunya, saudara kandungnya. Artinya murni 100% main-main. Tidak ada maksud untuk e, menyakiti. Karena ini saudara sendiri. Saudara kandung sendiri. Artinya murni main-main. Maka tidak boleh tetap tidak boleh meskipun itu murni main-main kemudian dalam sunan Abu Dawud dengan sanat yang sahili syawahidihi alias sahili ghairihi dari Jabir bin Abdullah radhiallahu anhu Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang ayu atau asyifu menyerahkan senjata eh, menyerahkan pedang masrulan dalam keadaan terhunus maka ketika seorang itu menyerahkan senjata dalam hal ini pedang kepada temannya maka disarungkan terlebih dahulu sarungkan terlebih dahulu baru diserahkan tidak dalam keadaan terhunus ini satu hal yang Nabi larang dalam riat Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih dari Jabir bin Abdullah radhiallahu anhu masnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam melewati sekelompok orang yang menyerahkan pedang di antara sama mereka dalam keadaan terhunus dalam keadaan tidak di dalam sarungnya. Maka Nabi mengatakan, bukankah telah kularang kalian melakukan hal ini? Masukkan dulu ke dalam sarung, kemudian serahkan pada saudaranya. Dilihatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Musa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi mengatakan siapa di antara kalian siapa saja yang lewat di masjid atau di tengah pasar dan dia membawa anak panah maka adalah dia pegangi nisalnya sisi tajamnya yaitu ujungnya ujungnya yang lincip dan itu adalah dia pegang Tidaklah dia pegang fal yakbit atau tidaklah dia genggam dengan telapak tangannya bagian ujungnya baru kemudian dia bawa sehingga kalau ngenai orang paling-paling ya kena apa kayunya ya gagangnya tidak menyakiti namun kalau dia pegang gagangnya kemudian apalagi jalannya sambil goyang-goyang ini ah Eh, jalan sambil dia goyang-goyangkan karena sambil main-main ah, bahaya. Maka boleh jadi akan menyakiti seorang muslim. Akan menyakiti seorang muslim. Maka Nabi larang e, kenapa terlarang ayusi ba'ahadan minal muslimina minha bisyai'in. Bisa menimpakan musibah ya, pada seorang kaum muslimin minha gara-gara anak panah tadi bisain meskipun musibah yang sedikit. Meskipun musibah yang sedikit, luka tergol sedikit atau uh, atau yang lain. Maka lihat perhatian perhatian Islam tentang masalah apa safety apa safety ya, ya keamanan Eh, maka dan uh, kita lihat di sini satu darai bagaimanakah menutup jalan keburukan maka anak panah dibawa ya, maka Nabi perintahkan untuk digenggam ujungnya yang yang lancip yang tajam yang berbahaya dalam rangka untuk menutup jalan terjadi keburukan Ya, dalam rangka untuk kemudian memberikan rasa aman dan nyaman kepada orang lain. Demikian juga menyerahkan ya, ya, menyerahkan kemudian pedang maka disarungkan terlebih dahulu. Menyerahkan pisau kalau pisaunya punya sarung maka disarungkan terlebih dahulu. Jika pisaunya itu tidak punya sarung maka serahkan ujung tumpulnya, dekatkan ujung tumpulnya. Ini ya, bukan nyoh ini tapi ya, ujung tajamnya yang disodorkan. Ya, namun dibalik, namun dibalik ujung tumpulnya yang di e, pegangannya yang disodorkan kepada kawan yang mau dikasih pisau. Ini ya, pisaunya. E, maka nyerahkan silat ya kalau ada bungkusnya dibungkus terlebih dahulu kemudian ini silatnya. Nah. Tidak dalam keadaan ini, wah, boleh jadi kesenggol orang lain dan melukai. Dan tidak boleh kemudian berisarat, manggil orang lain sambil bawa golok sini sini sambil uh, diancung-ancungkan sini sini sini berbahaya. Maka Nabi nggak boleh mengisyaratkan berisarat uh, dengan senjata tajam. Nah, apalagi kemudian senjata api misalnya untuk kebetulan orang yang memegangnya boleh jadi akan eh, membahayakan diri sendiri atau orang lain. Kemudian wakadzalika demikian pula la yata'allamu allaba al-mus'aija ya. Jangan kemudian mempelajari permainan yang menyakitkan uh, yang yus'id yang menyakitkan, mengganggu al-atfal anak-anak. Jangan mainan mercon dan long dan yang lainnya. karena itu permainan yang Nabi larang. Dilihatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Abdurrahman ibn Abi Laila. Ya, beliau mengatakan hadasana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada kami, anahum kanu yasiruna ma'an nabi. Ya, bahasanya mereka e, e, melakukan perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ada salah satu yang e, yang tidur. Ada salah satu sahabat yang tidur istirahat ya, pada saat perjalanan tersebut Fantolak kebadum ila hablin ma'ahu. Maka ada salah satu sahabat yang lain itu pergi mendatangi ila hablin ma'ahu tali yang ada bersama si sahabat yang tidur. Lalu dia ambil, dia tarik tali tersebut. Maka kagetlah dia, terbangunlah dia dalam keadaan terkaget. Siapa yang mau ngambil tali saya? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menegur perbuatan ya, sahabat yang membuat kaget ini dengan mengatakan layahilul muslimin tidak halal bagi seorang muslim ayurawi'a untuk membuat kaget ini berdasarkan eh, sababul wurudnya atau menakut-nakuti musliman seorang muslim ya, maka dia kemudian Eh, maka semua perbuatan yang termasuk diantaranya permainan yang bikin orang tuh kaget, misalnya mercon dan yang lainnya, eh, maka ini satu hal yang terlarang termasuk dalam hadis ini membuat kaget orang lain, membuat orang lain deg-degan. Eh, ini satu hal yang terlarang usili temannya dengan geser kursinya sehingga dia kaget ternyata tidak ada kursi di pantatnya. Ini termasuk dalam hal ini. Atau kemudian tiba-tiba nablek temannya dari belakang. Wih, kemudian deg-degan orangnya karena terlarang berdasarkan hadis ini. Dan ah, atau kemudian main-main dengan menyembunyikan sandalnya, bingung dia. Waduh sandal baru saya kok hilang uh, tinggal sep, uh, tinggal satu, yang satu kemana ini? Waduh. Ha. Sudah kemudian pikiran tidak karuan. Nah, maka ini yurawi. Ini semua termasuk dalam yurawi. Membuat kaget, membuat deg-degan, membuat ketakutan eh, seorang muslim. Temannya lagi jalan di tempat yang sepi kemudian pura-pura jadi pocong. Ah, ah. Nah, ini termasuk dalam hal ini membuat takut seorang muslim. Kemudian dilihatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari jalur Abdullah ibn Asaib dari uh, ibn Yazid dari ayahnya dari kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda La ya'khudhu ahadukum asa akhihi laiban au jadan Janganlah salah satu kalian mengambil dan menyembunyikan tongkat milik temannya baik itu main-main ataupun serius Siapa yang sudah mengambil dan menyembunyikan tongkat milik temannya, hendaklah dia kembalikan kepadanya. Ya, kalau dulu menyembunyikan tongkat, ya sekarang dia menyembunyikan sandal, menyembunyikan sepatu, menyembunyikan pulpen, menyembunyikan dan menyembunyikan uh, kunci motor ah, dan sebagainya. Maka meskipun itulah iban sekedar main-main guyon-guyon, ini satu hal yang Nabi larang. Wakadhalika demikian juga, ndaklah anak-anak jangan bermain berbagai macam permainan yang jelek. Yang diantaranya adalah eh, permainan yang bentuknya menindih temannya. Ya lupa tumpak tumbakda yang satu menindih yang lain. Bima yusir syahwat karena ini bisa kemudian memicu syahwat dan menyebarkan kerusakan. Wallahu yuhibbul fasad dan Allah tidak menyukai kerusakan. Hmm. Karena nampaknya kemudian ada sejenis permainan tertentu uh, yang di situ yeah, satu dengan yang lain saling tindih menindih. Nah, ini yang beliau larang. Alasannya karena ini fasad dan menggunakan dalil umum wallahu yuhibbul fasad Allah tidak menyukai segala bentuk kerusakan. Demikian juga hendaklah yang tanik dilarang anak-anak untuk melakukan permainan dengan dadu ular tangga misalnya. Uh, eh, Wizahari dilewati dulu wa masyabahahu dan yang serupa dengannya. Ya, kata wala sebagaimana sama itu tawalah artinya juga dadu atau du, kartu domino dan yang lainnya domino domino diatkan oleh muslim dalam sahihnya dari Buraidah radhiallahu anhu dari sunnah Nabi saw alaihi wasallam mengatakan Man laiba bin Barang siapa yang bermain dengan dadu, nardasyir wa an-nardu. Ya. Maka jangan kasih nama anak itu Nardi ya. ya. Itu pintar main dadu itu harapannya. Nardu, Nardi, ya. Narda, ya. Dadu. Ya, mala'iba babi nardasir maknanya an-nardu. Ya, siapa yang bermain dengan nardasir yaitu dadu, fakaan nama sobara, maka seakan-akan dia celupkan tangannya ya, ya, di satu baskom, satu wadah, isinya adalah daging babi dan darah babi. Artinya dia lumuri sesuai eh, dengan najis. Ya, dia lumuri tangannya dengan satu hal yang kotor dan menjijikkan. Zahro eh, zahru artinya juga dadu. Qat'atun minal potongan kayu dan serupa dengan itu atau dibuat galingan eh, uh, jihasitah yang punya kemudian enam sisi dan nukotu kemudian sudah dikasih titik satu sampai enam terus tak malu fi lu'abi dipakai untuk permainan dadu Kemudian uh, Nawawi fi syarhi Muslimin diatkan oleh Nawawi dalam Sarah Muslim wa hadal hadis hujjatun li Syafi'i wal jumhur. Hadisnya adalah dalil Imam Syafi'i dan jumhur ulama yang mengharamkan ya, bermain dengan dadu. Abu Ishaq Al-Maruzi min ashabina dari Syafi'iyah mengatakan bermain dadu itu makruh tidak haram maka jumhur ulama di antara Imam Syafi'i mengatakan bahasanya bermain dengan dadu ya, baik itu pakai taruhan ataupun dengan tanpa taruhan hukumnya haram. Dan jika pakai taruhan, taruhan maka haramnya lebih haram lagi. Nah ada sebagian ulama syafi'iyah Abu Ishaq al-Maruzi itu mengatakan hukumnya makruh. Dan tentu ya, yang benar adalah jumhur. Ditambah hadis riwayat Imam Ahmad yang tidak disebutkan di sini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man la bin nardi fakot asallah wa rasulah." Ya, siapa yang bermain dengan dadu maka dia sungguh telah bermaksiat pada Allah dan Rasulnya dan tidak ada istilah maksiat kecuali ya, itu uh, karena menerjang yang haram atau meninggalkan kewajiban. Wa amma satranji adapun catur maka catur dalam madhab syafi'i itu makruh walaysa haram dan tidak haram sedangkan jumhur mengatakan haram jadi alimah syafi'i mengatakan makruh wawa marwiyun dan terlarangnya satronji ini diriatkan dari sejumlah tabi'in waqala malik wa ahmad haramun Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan ya, bermain catur satronji itu haram Imam Malik mengatakan huwa syarum nan nardi wa alha anil khairi. Ya, Imam Malik uh, mengatakan dia lebih jelek dari daripada dadu dan melalaikan dari kebaikan. Wa qasuhu alan nardi. Semua mereka mengkiaskan catur dengan uh, dengan dadu. Jadi dalilnya kias. Wa ashabuna dan Syafi'iyah melarang kias di sini, mengatakan kias di sini tidak tepat. Wa yakuluna huwa dunahu dan mengatakan bahasanya catur itu lebih rendah. Ya, lebih rendah dampak jeleknya daripada dadu. Dan, uh, ya, dan Imam Malik pernah ditanya tentang masalah catur dan beliau ya, bertanya ya, apakah dia itu catur itu satu hal yang hak, satu hal yang manfaat? Maka si penanya mengatakan tidak. Kemudian beliau membacakan firman Allah Ta'ala, فَمَا ba'dal haqi ila dolal. Ya, jika itu bukan hak dan satu hal yang mufid, satu hal yang berfaedah dan bermanfaat, ya maka itu kesesatan. Kemudian beliau bawakan ayat, فَمَا ba'dal haqi ila dolal. Dan namun perlu diketahui bahasanya Imam Al-Imam ah, Syafi'i itu ya, tidak sampai mengharamkan syataranji karena alasan karena karena alasan yang beliau bawakan bahasanya beliau menilai bahasanya dalam permainan catur tersebut terdapat manfaat ya, manfaat untuk akal ya, mencerdaskan akal atau kalimat semacam itu atau alasan sejenis itu. Dan tentu alasan ini e, tanpa bermaksud merendahkan beliau, alasan yang kurang tepat. Karena tidak benar kalau itu menyebabkan encernya otak dan meningkatkan kualitas akal, gitu. menyebabkan orang pintar. Realitanya memang betul menyebabkan pintar, namun pintar ya main catur saja yang lain tetap ya tidak ya, tet tidak meningkat ya. ya iya tambah pinter dicatur saja di bab yang lain enggak karena belum menilai di sana ada belajar strategi perang dan sebagainya ya tapi tetap realitanya cuma strategi main catur ya, strategi yang lain tentu enggak, enggak juga Nah, karena menimbang ada sisi manfaat tersebut, maka beliau menyelisih para imam yang lain yang menilai eh, sehingga tidak sampai derajat e, derajat haram. Wakadhalika demikian juga eh, fajtanib maka hendaknya orang tua menjauhi dan jenib dan jauhkanlah anak dari al-maisir wal qimar, judi dan taruhan. Fawwa maka judi dan taruhan itu haram dengan sepakat ulama. Allah Ta'ala Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman Wahai orang-orang yang beriman, hanyalah khamar, wa maisir dan judi wal ansab, dan berhala wal azlam, dan ya, menentukan pilihan dengan anak panah, itu adalah kotor, tentu kotor di sini kotor abstrak. Ya, bukan berarti najis kemudian orang pegang patung Buddha wajib cuci tangan, misalnya bukan demikian. Min amali syaitan, per perbuatan setan. Fajtanibuhu jailah hal tersebut la'alakum tuflihun supaya kalian beruntung. Ina yuridis syaitan, syaitan ingin ayo ayuki'a bainakumul adawata untuk menjumuskan kalian dalam permusuhan dan kebencian fi gara-gara al-khamri wal maisir, khamar dan perjudian. Wa yasuddakum an dan menghalangi kalian untuk mengingat Allah dan mengerjakan salat, fal antum muntahun, tidakkah kalian berhenti? Demikian juga janganlah gantungkan e, lonceng e, tentu lonceng dalam ukuran yang kecil di leher anakmu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al jarasu lonceng itu adalah seruling setan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan malaikat tidak akan menemani satu rombongan safar satu rombongan perjalanan yang di rombongan tersebut ada anjing atau lonceng. Demikian juga eh, hendaknya eh, menjaga diri dari permainan tinju mulagama tinju. Demikian juga kemudian olahraga yang fisik yang ada padanya dorbun fil wajahi, memukul wajah atau menyerang wajah. Maka yang dimaksud dengan yang jadi pokok permasalahan adalah ini kegiatan fisik, olahraga fisik yang itu e, permainannya membolehkan untuk menyerang wajah. Contohnya adalah tinju. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk memukul wajah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ita talahatukum ahadukum akhahu jika kalian itu gulat dengan saudaranya, Eh, Faliat setanibil al wajah maka carilah wajah. Eh, demikian dalam red uh, Bukhari, eh, red Muslim. Dalam red yang lain, jangan menampar wajah. Maka segala kemudian uh, eh, bila diri yang membolehkan untuk menyerang sisi kepala, Nah, ini satu hal yang wajib untuk dijauhi. Kemudian demikian juga permainan yang diiringi dengan alat musik. Diatkan oleh Bukhari secara mu'alak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan akan ada di antara umatku sekelompok orang yang menghalalkan al-hiro kemaluan yaitu zina, al-hariro sutra, khamr dan ma'azib alat musik. Demikian juga janganlah engkau ajari anak-anakmu memahat patung atau e, menggambar gambar yang bernyawa sehingga tidak tumbuh besar ya subuh tidak menjadi syabab tumbuh besar dalam keadaan demikian dan sangat hobi demikian. Dan hadis-hadis tentang mencela hal tersebut dan melarangnya dan mengharamkannya satu hal yang banyak sekali dan telah diketahui Wa taqaddama ana Ibnu Umar ba, eh, eh, kok kayaknya belum baca ya. Dan telah lewat bahasanya Ibnu Umar ketika melihat ada anak-anak yang memasang ayam kemudian dipanah, maka beliau melarangnya dan memerintahkan keluarganya untuk melarangnya. Kayaknya belum kebaca. Ada yang ingat? Ini red. watakot dama telah lewat. Telah lewat kan berarti telah kita baca harusnya. Hah? Ya, kita lihat e, catatan kaki tentang larangan e, membuat patung dan gambar. Catatan kaki 6. Mindalika di antara hadis yang melarang hal tersebut mayali sebagai berikut. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia ini asyaddan nasi adaban, orang yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah al-musawwirun adalah tukang gambar. Ya, taswir di sini atau membuat gambar di sini boleh jadi mematung atau melukis. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sunya orang-orang yang membuat gambar ini akan diadab pada hari kiamat. Dikatakan badannya, hidupkan apa yang telah kau ciptakan." Uh, uh, hadis yang lain adalah dari uh, Aisyah radhiallahu uh, Aisyah radhiallahu anha yang diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Aisyah mengatakan, "Aku membeli enam rikah bantal yang ada padanya gambar maka tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat gambar tersebut, maka beliau cuma berdiri di pintu dan tidak mau masuk rumah. Maka aku mengetahui ada kebencian di wajahnya. Maka aku katakan, wahai Rasulullah, aku bertobat pada Allah dan Rasulnya. Apa salahku? Kalau Nabi katakan, e, ada apa dengan bantal ini? Maka Aisyah mengatakan, aku membeli bantal tersebut supaya engkau mendudukinya dan engkau e, menggunakannya sebagai wisadah, sebagai bantal. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan senyap pemilik gambar-gambar ini ya, akan diadab pada hari kiamat, yaitu pemilik yang dimaksud pemilik di sini adalah penggambarnya. Akan diadab pada hari kiamat dan dikatakan kepada mereka hidupkan apa yang kau ciptakan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan senyap rumah yang ada padanya gambar yang terlarang, yaitu gambar manusia atau patung, gambar atau patung manusia atau hewan, malaikat tidak akan memasukinya. Hadis yang lain diatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, kalau kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah menyampaikan malaikat tidak akan masuk pada rumah yang ada padanya patung atau gambar. Dan diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiallahu anhu ada seorang yang datang pada Ibnu Abbas bertanya. Orang tersebut yang bertanya mengatakan aku adalah seorang tukang gambar. Eh, usawiru hadis suwara saya adalah seorang yang tukang gambar. ini berilah aku berilah aku fatwa tentang hukum menggambar. Maka Ibnu Abbas berkata kepadanya mendekatlah kemari, dekatlah denganku, maka dia kemudian mendekat. Kemudian Ibnu Abbas masih mengatakan mendekat lagi, maka dia tambah mendekat sehingga beliau meletakkan tangannya pada kepala orang tersebut dengan mengatakan aku sampaikan padamu apa yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua orang yang membuat gambar akan itu di neraka dan akan dijadikan untuk dia setiap gambar yang dia buat satu nyawa satu makhluk yang makhluk tersebut akan mengadapnya pak di neraka. Kalau Ibn Abbas kemudian mengatakan jika engkau tidak boleh tidak harus membuat gambar, fasna sajarah maka buatlah pohon dan gambar-gambar yang tidak memiliki nyawa. Demikian redaksi Muslim. Dan dilihatkan oleh Bukhari dari Abu Juhai radhiallahu anhu, sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang jual beli darah, saman jual beli hasil jual beli anjing, hasil usaha pelacur, Nabi melaknat orang yang memakan riba, orang yang mukilahu, orang yang membuat orang lain memakan riba alias korban riba, Ini menjadi pelaku riba tidak boleh, korban riba juga tidak boleh wal washima dan wanita yang mentato orang lain dan atau wanita yang minta ditato wala anal musawwira dan melaknat orang yang membuat gambar. Kemudian dilihatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, ni Maimunah. Ya, bibiku yang merupakan istri Nabi yaitu Maimunah bercerita padaku. Bahasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam asbah yaman pada satu pagi wajiman. Kita lewati dulu. Fakolat kemudian Maimunah mengatakan, Wahai Rasulullah, lakot istangkar tuhai ataka. Sungguh aku menganggap aneh eh, sikapmu, sikap anda mundul yaum sejak hari ini. Sejak pagi hari ini. Kal maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Jibril telah membuat janji kepadaku untuk berjumpa denganku semalam. Falam ini, namun dia tidak menjumpaiku. Demi Allah, Jibril tidak pernah menyelisihi janjinya. Wasim uh, tadi wajimun artinya abisun bermuram muka. E, eh, abisun min siddatil ham karena sangat sedih akhirnya kemudian nampak di wajah kesedihannya bermuram muka. Demi Allah dia tidak akan menyelisih janjinya padaku. Fadalla maka terus menerus setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari itu ala dalik kadang-kadang demikian. Summa waqa'a fi nafsihi Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, waqa'a fi nafsihi beliau menjumpai ada anak anjing di bawah fustat fustot ya. ya, di bawah tempat tidur fustatin lana di bawah tempat tidur kami maka Nabi perintahkan supaya dikeluarkan kemudian Nabi mengambil dengan tangannya air kemudian beliau perceki di tempat e, keberadaan anjing tersebut maka ketika sore tiba Jibril mendatangi Nabi dan mengatakan Fakalalahu maka e, Nabi berkata pada Jibril engkau telah berjanji padaku untuk berjumpa semalam. Jibril mengatakan betul akan tapi kami tidak akan masuk rumah yang ada padanya anjing atau ada padanya gambar. Maka gara-gara e, gara-gara anjing kecil tersebut e, itu yang menyebabkan Jibril tidak mau masuk. Ya, al-hadisa dan semacam dilihatkan oleh Bukhari dari Ibnu Umar dan dilihatkan oleh Muslim dari Aisyah uh, radhiyallahu anha. Wa minha dan ya uh, dalil yang lain dilihatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Talha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sebenarnya malaikat tidaklah masuk ke rumah yang ada badannya anjing atau gambar. Ya. Tapi yang kemudian yang ada di matan e, Ibnu Umar melarang.